Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. bukan lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di atas Rontal. Dalam seri ke-175 ini, didukung oleh para pemain, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Narto Pantul sebagai Rawadeng, Hari Laksono sebagai Gajah Mada, Nanang Amir Edi Jundan dan Pegi sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. <coughs> apa kabar Mbak Yu? Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Ada apa lagi toh? Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anak eh mahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boes. Walam Mbak Yu. Wes tahu Empro toh? Obat tetes mangga probiotik itu. Apa kui? Lah ya Wes. cepet beli Empro Pro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa toh? Saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Madara dan Kuda merda sudah sampai di atas dinding istana Kaputren. Mereka diam sejenak untuk mengawasi suasana di bawahnya. Mereka harus berhati-hati sekali, karena jika sampai tertangkap, nyawanya takkan bisa diselamatkan lagi. Ah, lihat Kakang Cakradara. Oh, sepi sekali. Tak ada prajurit yang berjaga-jaga di bawah dinding istana Kaputren ini. Kita jangan bertindak gegabah di kuda merta. Iya. Suasana belum tentu aman. Iya. Kita harus segera turun, Kakang. Mumpung tidak ada prajurit. Tapi aku mencurigai suasana ini, adik kuda merta. Jangan-jangan ini merupakan jebakan. Mereka sengaja membiarkan kita melompati dinding. Kemudian menyergap pada saat kita sudah sampai di bawah. Hati-hati adik kuda merta. Iya. Perasaanku tidak enak. Uh, tapi kakang, kita tidak bisa terus-menerus di atas dinding ini. Kita harus segera turun, Kakang. Kita bisa berbuat banyak setelah di bawah sana nanti. Kalau memang mereka memergoki kita, kita bisa melawan, Kakang. Oh, kalau begitu baiklah. Biar aku dulu yang turun. Kau di belakangku. Hati-hati. Akhirnya cakra Cakradara dan kuda merta nekat turun, merambat melalui batang tanaman-tanaman menjalar. Memang suasana sangat sepi. Hati mereka agak lega sedikit setelah mereka tiba di bawah. Tapi baru saja mereka akan bergegas melangkah. Pada saat itulah muncul beberapa orang prajurit dari sudut lorong. Itu dia! Itu dia pencurinya! Angkap! Angkap pencuri itu! Ya, ke sana! Mereka lari ke sebelah sana! Ah, ajar. Mereka harus bisa kita tangkap. Tadi aku melihat bayangan mereka di sekitar tempat ini. Iya. Mungkin mereka bersembunyi di balik pohon-pohon hias. Ayo, ayo kita cari. Kita bekuk orang-orang itu, lalu kita serahkan pada Tuan Rawedeng. Ayo, mungkin mereka bersembunyi di sana di sudut-sudut lorong itu. Ayo, kita menyebar. Kalian dari sebelah sana, sementara yang lain ikut aku. Ayo cepat, mereka pasti akan bisa kita tangkap. Kurang ajar, pencuri busuk. ayo. kalian datang kemari? Oh, bukankah kau Paman Rawedeng? Ah, benar, Tuan Putri. Maaf kalau kami terpaksa mengganggu ketenangan Tuan Putri yang sedang istirahat. Ada persoalan apa? Sepertinya ada yang tidak beres. Salah seorang prajurit melihat pencuri masuk ke istana Kaputren, Tuan Putri. Dia melihat ada dua bayangan melompati dinding. Kemudian mereka lenyap di balik dinding istana Kaputren ini. Kami sudah menggeledah hampir ke seluruh istana Kaputren. Tapi sayang sekali Tuan Putri, kami tidak berhasil menemukan mereka. Sekarang kami ingin menggeledah Puri Manganti, Tuan Putri. Aku tidak percaya ada pencuri bodoh berani memasuki istana Kaputren. Barangkali prajurit itu salah lihat. Ah, ampun, Tuan Putri. Jelas penjuri-penjuri itu naik di dinding istana Kaputren. Nampaknya mereka merambat melalui batang-batang tanaman menjalar. Bekas-bekasnya masih ada, Tuan Putri. Bukankah ada banyak prajurit yang menjaga di luar dinding istana ini? Apa saja yang mereka lakukan sehingga ada pencuri bisa naik dinding istana Kaputren? Apakah mereka berjaga-jaga sambil tidur? Uh, ampun, Tuan Putri. Barangkali mereka sedikit lengah tapi kami harus memeriksa Puri Manganti. Kami takut barangkali pencuri-pencuri itu bersembunyi di dalam puri itu. Jangan bicara sembarangan, Paman. Aku tidak menyembunyikan dua orang pencuri. Ampun, Tuan Putri. Kami tidak bermaksud menuduh Tuan Putri dewi. Kami hanya sekedar menjalankan perintah. Perintah siapa? Perintah Gusti Prabu Jaya negara sendiri. Mana surat perintahnya? Aku akan mengizinkanmu menggeledah Puri Manganti kalau memang benar-benar ada surat perintahnya. Maksudku, surat perintah yang langsung diberikan oleh Kanda Prabu Jayanegara. Mana surat perintahnya? Tunjukkan padaku sekarang juga. Uh, uh, uh, ampun Tuan Putri, surat perintah itu tidak ada. Uh, maksud hamba, uh, ma ma maksud hamba. Jangan macam-macam Paman Ravedeng. Kalian harus bekerja dengan baik. Kalian ditugaskan menjaga istana Kaputren. Karena itu, kalian harus benar-benar membuat suasana di sekitar ini menjadi aman. Suruh prajurit-prajurit itu berjaga dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada yang tertidur. Ingat, Paman, kalau aku melaporkan keteledoran ini pada Kanda Prabu Jaya Negara, kalian semuanya pasti akan kena hukuman. Uh, ampun, Tuan Putri. Hmm. Kami semuanya hanya sekedar menjalankan tugas. Kalau memang Tuan Putri keberatan kami memeriksa Puri Manganti. Baiklah. Kami akan segera pergi, Tuan Putri. Kau tidak perlu memeriksa Puri Manganti. Tidak ada siapa-siapa di sini. Hanya ada Nini Lujinggan dan seorang emban. Kau tidak perlu mencurigai puri ini, Paman. Sudahlah, lebih baik kalian segera pergi. Uh, baik, Tuan Putri. Kami mohon diri. Rawedeng kelihatan kesal dan kecewa tapi dia memang tidak berani memaksakan kehendaknya. Bagaimanapun juga, dia berhadapan dengan putri kerajaan Majapahit. Akhirnya Rawadeng membawa prajurit-prajuritnya pergi. Tiba-tiba seorang prajurit menemuinya. Uh, Tuan Rawadeng, hamba menemukan benda ini. Silakan Tuan memeriksanya. Hmm. Benda apa ini? Hmm, sepertinya sebuah lencana, Tuan. Iya, sebuah lencana. Di mana kau menemukan benda ini? Uh, di sana, Tuan. Di bawah pohon katimang. Hamba juga melihat bekas-bekas orang memanjat dinding. Nampaknya mereka bergantungan naik melalui batang-batang tanaman menjalar, Tuan. Hmm. Baiklah. Mungkin rencana ini ada gunanya. Biar aku yang menyimpannya. Aku akan menunjukkannya kepada Gusti Ramapati. Ah, ah, Tuan Rawedeng, Tuan Rawedeng, Pencuri itu sudah lari. Mereka dua orang. Kami hampir saja dapat menangkap mereka, Tuan. Di mana kalian melihatnya, ha? Uh, di sana, Tuan. Mereka baru saja melompat dinding istana Kaputren ketika kami melihat mereka, Tuan. Beberapa orang prajurit mengejar mereka. Sementara hamba kemari untuk memberitahukannya kepada Tuan Rawedeng. Hmm, keparat. Pencuri-pencuri bodoh. Ayo prajurit-prajurit, kita kejar mereka. Lebih baik kalian menyebar. Tutup semua lorong. Jangan sampai mereka lolos. Ayo kita kejar mereka. Ya, ya, Ayo. Ya. Rao segera mengerahkan prajurit-prajuritnya. Mereka bergerak menyebar menutup hampir seluruh lorong di sekitar istana Kaputren. Sementara itu, Cakradara dan Kuda Merta masih belum berhasil mencari kesempatan untuk keluar dari lingkungan istana. Mereka bersembunyi di balik rumpun tanaman hias di salah satu lorong yang agak panjang. Beberapa kali mereka melihat dua atau tiga orang prajurit berlari melintas di depan hidung mereka. Mungkin di sebelah sana. Iya, geledah saja semuanya. Periksa semua sudut lorong. Ayo, ayo, periksa. Ayo, ayo, ayo, ayo, ya. Untuk sementara kita selamat tadi kuda merta. Iya. Tapi kita belum berhasil keluar dari lingkungan istana ini. Sial. Kali ini kita bernasib sial, Kakang. Tundukkan kepalamu. Cepat. Iya. Tahan nafas. Alergi, migrain, persendian pegal, rematik, gangguan jantung, ambeien, sakit pinggang, bahkan gangguan ginjal. Cukup dengan 5-10 tetes Empro satu kali sehari diminum sebelum tidur. Empro juga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, membunuh sel kanker, dan melakukan regenerasi sel yang rusak. Aturan pakainya 10 tetes setiap kali minum, 3 kali per hari. Berdasarkan pada telaah komposisi Empro dan pengalaman pengguna, anjuran ini memang tidak untuk menggantikan nasihat dokter atau ahli kesehatan lainnya. Empro akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh sehingga dapat mengoptimalkan proses metabolisme. Buktikan manfaat Empro di setiap tetesnya. Empro, Empro, probiotik. Baca aturan pakai. selamat. Mereka tidak melihat kita, kakak. Mereka tidak bekerja dengan cermat. Ya, mudah-mudahan saja mereka menjadi prajurit-prajurit yang bodoh. Sehingga kita dapat meloloskan diri, kakak sekarang mulai sepi, kakak. Nampaknya mereka dikerahkan ke pintu gapura sebelah timur. Ah, kita tunggu sebentar. Jangan terburu-buru. Kalau mereka, ya, sudah tidak menunggu kita. Dan kalau memang suasananya benar-benar aman, baru kita keluar dari sini. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, Cakra Cakradara dan kuda merta memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Lorong benar-benar telah menjadi sepi Sekali waktu terdengar teriakan prajurit-prajurit Majapahit dari tempat yang jauh. Cakradara menarik tangan kuda merta, dan mereka bergegas melangkah menyusuri dinding lorong. Mendadak, sebuah bayangan terbang melewati dinding dan hinggap dengan manis di depan mereka. Cakradara tersentak, jantungnya serasa mau copot. Demikian pula kuda merta. Tiba-tiba wajahnya menjadi pucat pasi. Di depan mereka tiba-tiba sudah berdiri seorang laki-laki tegap perkasa. Karena keadaan terjepit, akhirnya Cakradara mengajak kuda merta menyerang laki-laki itu. Ah, kau tidak bisa menangkap kami. Kratara langsung menyerang, sementara kuda merta berusaha membokong laki-laki itu. Tapi laki-laki itu nampaknya bukan manusia sembarangan. Gerakannya lincah bagaikan seekor burung serikatan. Dan nampaknya dia tidak bertarung dengan seluruh kemampuannya. Setelah beberapa saat lamanya bertarung, laki-laki itu dapat meringkus kuda merta. aduh, kurang ajar. Lepaskan, lepaskan aku. Tolong kakak, kakak. Iya. Dia, dia kuat sekali kakak. Iya. Tenaganya besar sekali. Tolong Kakang. Tunggu dulu. Diam adik kuda merta. Sepertinya aku sudah mengenal orang ini. Paman Mada. Bukankah kau paman Gajah Mada? Laki-laki itu seperti terkejut. Kemudian perlahan-lahan melepaskan kuda merta. Dia berusaha mengamati lebih jelas wajah dua orang pemuda di hadapannya. Uh, Tuan Tuan Cakradara. Tuan Tuan Kuda Merta, Paman Mada. Kau tidak salah, Paman Mada. Aku memang Cakradara dan ini adik Kuda Merta. Ah, uh, maafkan saya, Tuan. Saya tidak tahu bahwa Tuan berdua adalah Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta. Maafkan saya. Aduh, kau hampir saja mematahkan lenganku, Paman. Maafkan saya, Tuan Kuda Merta. Saya hanya mendengar teriakan-teriakan prajurit Majapahit menyebut pencuri. Saya lalu berusaha mencari pencuri itu, Tuan. Kamilah pencuri itu, Paman Mada. Kami baru saja mengunjungi Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi. Hmm. Tuan nekat sekali. Tidak tahukah Tuan bahwa perbuatan Tuan-Tuan ini sangat berbahaya? Kami tahu, Paman Mada. Tapi Mau bagaimana lagi, Paman? Kami tidak lagi bisa menemui mereka di Istana Kahuripan dan Wengker. Karena itu, kami nekat memasuki Istana Majapahit. Kami terpaksa bermain kucing-kucingan dengan prajurit-prajurit. Untunglah, Kakang Cakradara segera mengenali wajah Paman Mada. Kalau tidak, wah, saya sudah kehilangan lengan saya sebelah, Paman. Maaf, Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta. Kalau boleh saya menasihatkan, sebaiknya Tuan berdua jangan lagi menyusup ke istana Majapahit. Tindakan Tuan berdua terlalu gegabah dan berani. Terima kasih atas nasihatmu, Paman Mada. Oh, dengar. Nampaknya ada prajurit-prajurit datang kemari. Tuan-tuan harus segera pergi. Cepat naik ke atas dinding benteng. Biar saya yang melindungi Tuan. Biar saya yang menghadapi prajurit-prajurit itu. Tepat Tuan Cakradara, Tuan Kuda Merta. Cakradara dan Kuda Merta buru-buru memanjat batang-batang tanaman menjalar, kemudian merambat ke atas benteng, dan tubuh mereka segera lenyap di balik benteng istana Majapahit. Eh, bukankah kau bekal Gajah Mada? Iya, Benar, Tuan Rawedeng. Saya bekel Gajah Mada. Kami baru saja mencari-cari dua orang pencuri yang menyusup ke istana Kaputren. Apa kau tidak melihat mereka, bekal Gajah Mada? Sayang sekali, Tuan Rawedeng. Saya tidak dapat melihat mereka. Benar, kau tidak melihat mereka, ha? Untuk apa saya berdusta, Tuan? Saya juga mempunyai kewajiban menjaga keamanan istana Kaputren. Saya sudah beberapa saat lamanya mondar-mandir di lorong ini. Dan saya tidak bertemu dengan siapapun juga, Tuan. Hmm. Mudah-mudahan kata-katamu bisa dipercaya. Iya, kalau memang pencuri itu melewati lorong ini, saya pasti bisa menangkapnya, Tuan. Sudahlah, jangan sombong kau, pegal gajah mata. Pangkatmu hanya bekal. Jika berani sombong di depanku, pangkatmu bisa kuturunkan. Ayo prajurit-prajurit, yuk kita cari di tempat lain. Ayo, kita cari. Ayo. Rawedeng mengerahkan prajurit-prajuritnya menyusuri lorong. Bekel Gajah Mada tersenyum, kemudian melangkah pergi. Sementara itu, Cakradara dan Kuda Merta sudah berada di luar tembok benteng. Sebentar kemudian mereka sudah menunggangi kuda meninggalkan istana Majapahit. Lenganku masih sedikit nyeri, Kakang. Tenaga Paman Mada benar-benar kuat. Seperti seekor gajah. Dinda Tunggadewi seringkali menceritakan tentang Paman Mada. Dia memang seorang prajurit pengawal yang setia. Kalau kau tidak segera mengenalinya, barangkali tanganku sudah patah, Kakang. Aduh, lenganku seperti dicengkeram raksasa. Iya. Kali ini pun kita masih diselamatkan para dewa. Semua ini gara-gara kanda Prabu Jaya Negara gila. Raja tidak mempunyai otak. Iya. Dia mau berbuat tidak senonoh pada Dinda Tunggal Dewi. Dia menyuruh Dinda Raja Dewi memijit-mijit petisnya. Dia lalu mau berbuat kurang ajar. Raja macam apa itu? Raja Kemblung, Senteng. Nampaknya dia benar-benar ketakutan. Iya, ketakutan kekuasaannya direbut orang. Itulah sebabnya dia ingin mengawini sendiri adik-adiknya. Bukankah ini perbuatan edan? Hmm? Ada banyak perbuatan kotor. Iya tapi tidak sekotor ini. Hanya binatang yang sampai hati mengawini saudaranya sendiri. Oh, lencanaku. Apa kakang? Lencana? Iya, lencanaku hilang. Oh. Mungkin terjatuh di halaman Puri menganti. Uh, eh, maksud maksudmu lencana pusat pendidikan calon tanda? Iya. Oh. Mungkin terjatuh waktu kita memanjat dinding Kaputren. Aduh, celaka. Kalau sampai prajurit-prajurit itu menemukannya, kita bisa celaka. <coughs> apa kabar Mbak Yu? Hmm. Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Ada apa lagi toh? Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anake mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boes. Walam Mbak Yu, Wes tahu empro toh? Obat tetes mangga probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wes, cepet beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit Bayu. ngosok. Ayo buktikan, cukup tes, tes, Masa toh? Saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Bidara dan Kuda Merta sedang dalam perjalanan menuju ke Bukit Pangi. Mereka merasa lega karena selamat dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Tapi tiba-tiba Cakradara terkejut. Dia mencari sesuatu di balik lipatan pakaiannya. Ah, celaka. Lencanaku hilang. Lencana? Lencana apa, Kakang? Lencana siswa pusat pendidikan calon tanda. Oh. Mungkin terjatuh waktu kita memanjat dinding istana Kaputren. Kalau tidak, barangkali terjatuh di halaman Puri Menganti. Wah, kehadiran kita bisa diketahui, Kakang Cakradara. Tak ada seorang pun memiliki lencana seperti itu, kecuali siswa pusat pendidikan calon tanda. Oh, salahku sendiri. Seharusnya aku tidak boleh lengah. Lencana itu sangat penting. Lencana itu tidak boleh hilang. Sebaiknya kita pikirkan saja nanti, Kakang. Sekarang sudah malam sekali. Ayo, kita pulang. Baiklah, kita pikirkan saja nanti. Tapi aku harus mendapatkan gantinya. Hiya, hiya, hiya! Aku mendengar suara ribut-ribut di istana kabupaten semalam. Apa yang terjadi, Rawedeng? Ampun, Gusti. Ada dua orang pencuri berusaha menyusup ke istana kaputren. Sayang sekali, Gusti. Kami gagal menangkap mereka. Goblok! Menangkap dua orang pencuri saja tidak becus. Lalu apa yang dicuri, ha? Apakah ada barang-barang berharga yang hilang? Tidak ada, Gusti. Nampaknya pencuri itu tidak bermaksud mencuri barang-barang ataupun perhiasan. Mereka berdua memasuki Puri Manganti dan Puri Madukara. Kami dapat melihat bekas-bekasnya, Gusti. Kurang ajar. Jelas mereka bukan pencuri sembarangan. Mungkin mereka bermaksud mencuri dua orang putri Majapahit. Ini perkara gawat. Rawading. Sayang sekali tidak dapat meringkusnya. Ah, Gusti. Tapi kami berhasil menemukan ini, Gusti. Hmm. Apa itu? Sebuah lencana tertinggal di halaman Puri Manganti. Salah seorang prajurit kami dapat menemukannya. Hmm. Coba kulihat seperti apa lencana itu. Uh, ah, silahkan, Gusti. Hmm, jelas. Jelas pencuri itu berasal dari asrama pusat pendidikan calon tanda. Ini kan lencana siswa asrama pusat pendidikan calon tanda. Lihatlah. Uh, ampun Gusti. Hmm. Kalau begitu pencuri itu pasti dua orang di antara siswa pendidikan calon tanda. Mungkin mereka adalah kesatria-kesatria yang menaruh hati pada putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Jelas begitu persoalannya, Rawedeng. Tidak salah lagi. Mereka datang menyusup ke istana Kaputren pasti untuk mendusta tuanku Putri Tungga Dewi dan Raja Dewi. Kurang ajar. Pencuri jahanam. Untung prajuritmu dapat menemukan lencana ini. Sehingga kita tidak perlu kehilangan jejak sama sekali. Sekarang persoalannya menjadi lebih mudah. Uh, ampun Gusti. Hamba mengusulkan supaya asrama pusat pendidikan calon tanda dikrebek dan diperiksa. Tidak. Usulmu putolak, Rawadeng. Itu perbuatan kegabah. Kita harus menangkap pencuri busuk itu, tapi dengan perhitungan yang baik. Dengan siasat yang citu. Hmm. Sekarang begini saja. Aku akan mengirim surat pada Brahmana Ratu Kuning, biar dia yang menangani masalah ini. Dia guru di sana. Dia pasti tahu siapa siswa-siswanya yang berani berbuat kurang ajar pada putri-putri kerajaan Majapahit. Tunggu Ramadeng. Aku akan menulis surat. Dan kau harus mengantarkannya segera. Baik, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah. Sang Ramapati buru-buru masuk ke ruangan tengah. Pembesar kerajaan itu segera menulis sebuah surat di atas sebuah gulungan rontal. Sementara Rawadeng menunggu di ruangan pendopo. Tak lama kemudian, Rawadeng melihat Sang Ramapati sudah keluar membawa gulungan rontal. Ini Rawadeng, ini suratnya, dan ini lencananya. Jangan sampai lencana itu jatuh dan hilang Lencana itu adalah barang bukti yang bisa digunakan untuk menangkap si maling busuk. Cepat berangkat ke Bukit Pangi. Sampaikan surat ini pada Brahmana Ratu Kuning dan katakan bahwa aku menunggu jawabannya. Baik, Gusti. Hamba mohon diri. batu kuning. Semalam terjadi keributan di istana Kaputren. Dua orang pencuri tengik berani memasuki Puri Manganti dan Puri Madukara. Salah seorang prajurit kami berhasil menemukan sebuah lencana. Dan lencana itu ternyata milik siswa pusat pendidikan calon tanda. Kau sebagai guru di sini Kau sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap lembaga pendidikan ini, karena itu kau harus menangani persoalan ini secara tuntas. Selidikilah. Carilah pencuri itu, tangkaplah, dan bawalah menghadap kepadaku. Lebih cepat, lebih baik. Tapi hati-hati. Jangan sampai pencuri itu tahu kemudian dapat meloloskan diri. Kalau kau membutuhkan bantuan prajurit-prajurit Majapahit, kau dapat menghubungi Rawedeng. Nah, Brahmana Ratu Kuning, kerjakan tugas penting ini sebaik-baiknya. Tangkap pencuri tengik. Dia bermaksud mendusta dua orang putri kerajaan Majapahit. Hmm. Ada dua orang pencuri berani memasuki istana Kaputren. Dan mereka bermaksud mendusta tuanku Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Ah, siapa pencuri-pencuri pusuk itu? Ah, lencana ini memang milik siswa pusat pendidikan calon tanda tapi aku tidak tahu siapa orangnya. Hmm, baiklah, aku harus menyelidikinya. Kukira aku membutuhkan bantuan Rakuti, Rasemi, dan Rakai Pinggala. Duduklah. Rasemi, Rakuti. Di mana Angger Pinggala? Raka Pinggala sudah tidur, Bapak Brahmana. Nampaknya dia mabuk lagi. Hmm, baiklah. Biarkan saja dia tidur. Kita tidak bisa bicara dengan orang mabuk. Ah, Rasemi. Dan kau Rakuti. Iya, Bapak, ya, Bapak Brahmana. Brahmana. Uh, belum lama terjadi keributan di Istana Kaputren Majapahit. Alergi, migrain, persendian pegal, rematik, gangguan jantung, ambeien, sakit pinggang, bahkan gangguan ginjal. Cukup dengan 5-10 tetes empro satu kali sehari diminum sebelum tidur. Empro juga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, membunuh sel kanker, dan melakukan regenerasi sel yang rusak. Aturan pakainya 10 tetes setiap kali minum, 3 kali per hari. Berdasarkan pada telaah komposisi Empro dan pengalaman pengguna, anjuran ini memang tidak untuk menggantikan nasihat dokter atau ahli kesehatan lainnya. Empro akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh sehingga dapat mengoptimalkan proses metabolisme. Buktikan manfaat Empro di setiap tetesnya. Empro, Empro, menggatak probiotik. Baca aturan pakai. Dua orang pencuri telah menyusup ke Puri Panganti dan Puri Madukara. Tempat tinggal tuanku Putri Tunggadewi dan tuanku Putri Raja Dewi. Sayang sekali pencuri itu lengah. Sekalipun dia dapat meloloskan diri, tapi rencananya tertinggal. Lencana itu dapat kita jadikan bukti untuk menangkap si pencuri busuk itu. Maaf Bapak Brahmana. Mengapa lencana itu dapat dijadikan bukti? Sebab lencana itu jelas lencana milik siswa pusat pendidikan calon tanda. Seperti itu. Seperti yang kau pakai itu. Kalau begitu mereka pasti berasal dari asrama ini Bapak Brahmana. Jelas. Jelas mereka adalah teman-temanmu. Tapi siapa mereka kita belum tahu. Kita harus menyelidikinya lebih dahulu. Jangan sampai kita salah menangkap orang. Karena akibatnya akan sangat berbahaya. Kalian tahu. Kalian tahu hukuman apa yang akan diterima pencuri-pencuri itu? Gantung. Mereka pasti akan dihukum gantung di alun-alun. Hmm. Baiklah. Sekarang kalian boleh istirahat. Aku sangat mengharapkan bantuan kalian berdua. Juga bantuan dari Angger Pinggala. Kalian bertiga kutugaskan untuk menyelidiki siapa di antara teman-teman kalian yang telah berani menyusup ke Istana Majapahit menjadi dua orang pencuri. Baik, Bapak Brahmana. Kami akan berusaha membantu Bapak. Bagaimana Kakang Cakradara? Kau harus segera bisa mendapatkan ganti lencana itu. Kalau sampai Bapak Brahmana Ratu Kuning menanyakannya, kau akan menjawab apa, Kakang? Iya, aku tidak mempunyai cara lain. Aku harus mencuri lencana milik salah seorang teman kita. Itu bukan pekerjaan yang mudah, Kakang. Lencana siapa yang akan kau curi, Kakang? Dan lagi, kasihan pemiliknya, Kakang dia pasti yang akan mendapatkan getahnya. Getah dari perbuatan kita. Aku tidak mungkin mencuri lencana milik dia Manoja. Rakai Manoja. Kesatria dari Pawanuhan itu. Jangan, Kakang. Dia orang baik. Kasihan dia, Kakang. Bagaimana kalau Rakai Linggar? Jangan. Rakai Linggar juga seorang kesatria yang baik budi. Kasihan dia. Kasihan kalau dia harus menanggung akibat perbuatan kita. Dia bisa dihukum gantung tanpa dosa. Bagaimana kalau milik Rasemi? Rasemi. Sepertinya susah. Rasemi sangat waspada. Dia satu-satunya siswa yang paling cerdik di asrama ini. Tidak mungkin kau bisa mencari kelengahannya. <sighs> Barangkali kau bisa mengambil lencana milik Rakuti. Jangan adikku Damerta. Aku kasihan pada orang itu. Dia berasal dari golongan sudra. Dia sudah banyak menderita. Lebih baik aku mencari yang lain. Nah, kau tunggu sebentar. Cakra darah perlahan-lahan meninggalkan wismanya. Dia berjalan mengendap mengelilingi emperan wisma, kemudian menyeberangi sebuah lapangan rumput. Dia berhenti di bawah sebuah pohon yang rindang. Lampu di ruangan pribadi Bapak Brahmana Ratu Kuning masih menyala. Jelas dia masih terjaga. Hmm. Lampu ruangan wisma Rakuti dan Rasemi juga masih menyala. Barangkali mereka masih belajar. Hmm. Rencana siapa yang harus kucuri? Oh, iya. Rakai Pinggala. Mungkin orang itu sudah tidur. Baiklah. Aku akan menunggu kesempatan untuk mencuri lencana Rakai Pinggala. Cakradara diam sesaat lamanya di bawah pohon rindang. Angin malam bertiup menyapu rambutnya yang ikal. Beberapa kali dia mengaduh karena tubuhnya digigit nyamuk kebun yang besar-besar. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, setelah dia melihat lampu ruangan tidur Rakai Pinggala padam, cakra darah perlahan-lahan bangkit dan mulai bergerak. Pintu terkuak perlahan, dan cakra darah melangkah memasuki ruangan. Dia melihat Rakai Pinggala tidur terlentang di lantai nampak sebuah kendi tuak terguling, sebagian isinya tumpah ke lantai. Oh, untung sekali. Rupanya dia sedang mabok. Iya, itulah kelemahan orang mabok. Kau pasti tidak tahu kehadiranku Rakai Pinggala. Kau sedang terlena dalam cengkeraman tuak. Hmm. Di mana dia menyimpan rencana itu? Aku harus mencarinya sampai ketemu. Nah, itu dia. Tapi oh, lencana itu ada di bawah kepalanya, tertindih kepalanya. Hm, baiklah, aku akan mengambilnya perlahan-lahan. Mudah-mudahan saja dia tidak terbangun. Cakra darah melangkah menghampiri tubuh Rakai Pinggala yang terlentang di lantai ruangan Kemudian tangannya bergerak ke arah lencana. Lalu dengan hati-hati sekali, cakra Cakradara menarik lencana itu dari himpitan kepala Rakai Pinggala. Hmm, nyaman sekali. Enak sekali. Tuak yang enak rasanya. Oh. Iya. Hmm. Beres. Aku berhasil mendapatkan rencana ini. Nah, sekarang selamat malam Rakai Pinggala. Selamat tidur nyenyak. Sampai bertemu besok pagi. anak-anakku semuanya. Sudah berapa saat lamanya aku tidak memeriksa kerapian kalian sebagai siswa pusat pendidikan calon tanda. Kerapihan penting artinya bagi setiap siswa yang sedang belajar. Jika seorang siswa tidak rapi, maka cara belajarnya pun tidak akan rapi. Setiap siswa pusat pendidikan calon tanda harus rapi rapi berpakaian, rapi mengatur buku-buku pelajaran, rapi duduk, rapi berkata-kata, rapi dalam mengerjakan tugas. Kalian pasti masih ingat, sebelum kalian diterima menjadi siswa di sini, aku membagi-bagikan sebuah lencana. Lencana itu bentuknya sangat sederhana. Sudut-sudutnya merupakan segi enam. Bagian tengah ada gambar burung. Sedangkan di pinggir ada tulisan atau aksara yang berbunyi Jaya Satru. Jaya Satru artinya mengalahkan musuh atau unggul atas musuh. <clears throat> apa kabar Mbak Yu? Hmm. Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Ada apa lagi toh? Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anak eh, mahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boes. Walam Mbak Yu. Wes tahu empro toh? Obat tetes mangga tabruk beauty gitu. Apa kuwi? Lah ya wes cepet beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa toh? Saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Mengapa ditulis demikian? karena lembaga pendidikan ini mengharapkan agar kalian setelah lulus nantinya dapat berdiri sebagai sebuah pribadi yang mampu mengalahkan musuh. Pribadi yang mampu mengalahkan musuh disebut sebagai pahlawan. Itulah makna tulisan yang tercantum di atas rencana pusat pendidikan calon tanda. Rencana ini terbuat dari emas murni tapi janganlah rencana ini dihargai sebagaimana barangnya saja. Nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan setumpuk emas murni. Nah, karena itu anak-anakku, kalian harus dapat menjaga rencana ini. Jangan sampai hilang ataupun tercecer di jalan. Coba, sekarang aku akan memeriksa kalian satu persatu. Yang merasa aku panggil namanya maju ke depan dan tunjukkan rencana tersebut. Rakai Manoja. Ya, Bapak Brahmana. Mana rencanamu? Tunjukkan. Ini, Bapak. Hmm, bagus. Rakai Linggar. Ini, Bapak. Rencana saya. Hmm, bagus. Uh, Rasemi. Iya, Bapak Brahmana. Uh, mana rencanamu? Tunjukkan. Ini, Bapak. Ini rencana saya. Bagus. Berikutnya, Rakuti, mana rencanamu? Ini Bapak, masih utuh. uh, <laughs> bagus. Simpan rencana itu baik-baik. Jangan sampai hilang. Kalau hilang, akan mendapat hukuman yang berat. Sekarang saya lanjutkan. Rakai Warak. Ada Bapak. Ini rencana saya. Rakai Kembar. Uh, ada Bapak. Ini. Angger Cakradara. Ada Bapak. Ini rencana saya. Angger Kudamerta. Ada Bapak. Ini. Ini rencana saya. Brahmana Ratu Kuning terus memanggil siswa-siswanya satu persatu. Dan mereka yang namanya dipanggil langsung maju ke depan, kemudian menunjukkan lencananya Akhirnya Brahmana Ratu Kuning memanggil Rakai Pinggala. Rakai Pinggala, Angger Pinggala, di mana rencanamu? Angger Pinggala, majulah ke depan dan tunjukkan rencanamu. Aku ingin tahu apakah kau menjaga rencanamu dengan baik ataukah tidak. Cepat, Ger. Ayo. Yang lain tenang, yang lain tenang. Jangan ada yang bersuara. Ah, Angger Pinggala. Apa yang kau cari-cari? Uh, uh, uh, maaf, Bapak Brahmana. Lencana saya. Lencana saya. Uh, saya mencari lencana saya. Di mana kau menyimpan lencana itu? Rakai Pinggala kelihatan kebingungan. Berkali-kali dia menyingkapkan lipatan pakaiannya tapi dia nampak semakin gugup. Lencana itu tidak ada. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan Rakai Pinggala? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.